والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المصنف رحمه الله تعالى المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال Man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dira'an wa man taqarraba minni dira'an taqarrabtu minhu ba'an wa man atani yamshi Wa hadzal haditsu sahihun rawahu Muslimun fi kitab dzikri min haditsi Abi Dzar radhiyallahu anhu wa rawana min haditsi Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa kadzalika rawal Bukhari nahwahu min haditsi Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi kitab tauhidi al-babi al min an-nusus dallati ala ta'ala wa annahu subhanahu wa ta'ala kama tabata dalika fil kitabi wa sunnati mithlu qawlihi ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an fa qawluhu wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa qawluhu hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik wa qawluhu ar-rahmanu 'alal arsy istawa wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yaqwa tulutul ghairi akhir. Faqala shallallahu alaihi wasallam mata saddaqa ahadun yaqtahu tan lailil akhiri. Faqala shallallahu alaihi wasallam mata saddaqa bisa dapatin min tayyibin walayak la yaqbalu illa tayyiba illa akhadaha ar-rahmanu bi yaminihi ila ghairi dhalika min al-ayati wal ahadithi ad-dallati ala qiyam al-af'ali al-ikhtiyar bihi ta'ala wa qawluhu fi hadzal hadithi taqarrabtu minhu wa ataitu harwalatan min hadal babi Wasalatu ahlu sunnati wal jamaati yajrawna hada nususa ala zahiriha Wa hakikati ma'naha ala iki billahi azza wa jalla Min ghairi takyifin wala silin. Nah Ya, subhat yang ke-12 yang dituduhkan bahasanya ahlu sunnah e, melakukan takwil adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fima yarwihi anillah yang beliau riatkan dari Allah Allah berfirman tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal kecuali aku mendekatkan aku mendekat padanya satu hasta dan tidaklah hambaku mendekat kepadaku satu hasta kecuali aku mendekat padanya satu depa dan tidaklah hambaku datang padaku dengan berjalan kecuali aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadisnya ada hadis yang saya diatkan oleh Muslim, kita dzikir wa doa dari jalur dari Abu Dhar juga diatkan oleh Muslim dengan redaksi yang semisal dari Abu Hurairah diriatkan oleh uh, Bukhari dengan redaksi semisal dari Abu Hurairah di Kitab Tauhid. Uh, yang benar hadis ini sebagaimana eh, dalil-dalil uh, yang lain sebagaimana berbagai nas yang menunjukkan adanya af'al al-ikhtiyariyah eh, af'al ikhtiyariyah atau ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sini Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang dia inginkan. Kama sabata dzalika sebagaimana terdapat dalam Quran dan Sunnah. Misal firman Allah taala eh, jika ku bertanya kepadamu tentang diriku, katakanlah makasihnya aku adalah dekat. Uji budak watada da'an. Aku menjawab doanya orang yang berdoa jika dia berdoa kepada aku. Maka ini menunjukkan sifat Allah dekat dengan orang yang berdoa. Ya, bukan Allah itu dekat titik, namun Allah itu dekat dengan orang yang berdoa. Baca Arab bukan malaku sofan sofa dan Arabmu e, datang dan para malaikat berbaris dengan sifat datang. Hal yang turun dalam mereka menunggu-nunggu ila antatiyamul malaika kecuali e, menunggu didatangi oleh malaikat Au ya'ti rabbuka atau e, oleh malaikat yaitu malaikat kematian. Oh ya, Au ya'ti rabbuka atau datang Rabbmu di mahsyar e, li fasl qada berarti datangnya kiamat. Au oh ya'ti batu ayat rabbik atau datangnya salah satu tanda kekuasaan Rabbmu. Ini ditafsirkan oleh Nabi ini dimaksud dengan waktu ayat Rabbik tafsirannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tenggelamnya matahari, terbitnya matahari di tempat tenggelamnya. Ini tafsir Nabi untuk ba'du ayat Rabbik. Demikian juga Ar-Rahman alal arsistawa. Di sini ada sifat istiwa berada di atas ars. Kemudian ada sifat turun. Rabbuna Rabb kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir ini ada kesalahan cetak kemudian e, mata sedekah ahadun bisedekatin tidaklah seorang itu bersedekah minta tayyibin dari harta yang taib dan Allah tidaklah menerima sedekah kecuali harta yang taib kecuali Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanan ya, menerima dengan tangan kanan eh, disebutkan oleh Muslim. Ila saya dzalika minal ayat dan ayat-ayat yang lain, status-status yang lain yang menunjukkan adanya perbuatan Allah, perbuatan yang Allah lakukan dengan pilihan dan kehendaknya. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini atau firman Allah dalam hadis ini tidaklah hamba mendekat kepada aku dengan berjalan kecuali aku mendatangnya dengan berjalan cepat adalah min hadal ba ada termasuk hal ini yaitu termasuk isbat af'al al-ikhtiyariyah maka salaf kalau sunnah wal jamaah memperlakukan dalil-dalil ini sebagaimana makna zahirnya dan hakikat maknanya yang layak bagi Allah tidak membahas tentang kefiah tentang bentuk dan caranya tidak pula membahas tentang tamsil menyamakannya dengan makhluk أن هذا الحديث الصحيح شأنه شأن غيره من من نصوص الكتاب والسنة الدالة على قيام على الاختيارية برب عز وجل مثل المجيء يوم القيامة للفصل بين الناس بالقضاء والله سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا وكذلك استواءه akhiri ila sama'id dunya wa kadzalika istiwa'uhu ala arsi ila ghairi dzalika min nususil lati la yumkinu fasluha fi hadzal babi al hadis marwi huna fi hadzal misali huwa mislul nususil ukhra lati dzakara syaikhul ba'daha فهي الوظيفة التي على هذه النصوص هذه النصوص على غيرها ويقولون بما تضمنته من غير تكليف ولا تمثيل ويجدون علم كيفية ذلك إلى الله سبحانه وتعالى ثالثا ظهر بهذا بهذا تقرير المحدود بهذا التقرير الملخص بهذا التقرير الملخص المستفاد من كلام المصنف رحمه الله أن ما تضمنه الحديث من ذكر تقرب الله عز وجل من عبده وأنه يأتيه هرولة in atahu masyan wa ghairi dzalika mimma tadamana hadisu haqqun ala haqiqatihi yajrihi salafu ala dhawirihi ma'al imsaki anil khawdi fi kaifiyatihi nah, eh, aku katakan ini adalah subhat yang ke-12 ya tadaman yang bersihkan hadis qudsi yang muttafaq ala sihatihi yang disepakati kesahihannya baina syekhaini antara Bukhari dan Muslim e, berkaitan dengan hadis ini penulis mengkarahyalahu Uh, menetapkan atau menjelaskan ya lahu terhadapnya mayakat yang isinya annahu sesungguhnya hadis ini adalah hak sebagaimana makna hakikinya sebagaimana makna zahirnya dengan beberapa alasan sebagai berikut yang pertama hadisnya adalah hadis yang sahih sehingga keadaannya sebagaimana dari uh, dari yang lain berupa Al-Quran dan sunnah yang menunjukkan adanya afal ikhtiariyah perbuatan yang Allah lakukan atas kehendaknya yang ini ada pada diri Allah Azza wa Jal semisal datang pada hari kiamat dari fasli bainan nas untuk memberikan keputusan uh, di antara manusia bil qada untuk memutuskan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka yaitu di mahsyar dan turunnya Allah pada saat tersisa seperti ke malam yang terakhir ke langit dunia demikian juga istiwanya Allah di atas ars dan dalil-dalil yang lain yang tidak mungkin dihitung yang tidak mungkin disebutkan satu persatu via bab dalam masalah ini Fal hadis al marwi huna maka hadis yang diatkan di sini dan misal dalam misal yang ke-12 ini adalah semisal dalil-dalil yang lain yang telah disebutkan oleh penulis sebagiannya yang dari dalil tersebut sangat jelas kandungan maknanya menunjukkan adanya af'alul ikhtiyariyah pada Allah dari Allah Azza wa Jal sehingga Allah melakukan apa yang dia kehendaki dan bagaimana dia inginkan yang kedua salaf memperlakukan uh, hadin nusus dalil-dalil semacam ini sebagaimana makna zahirnya dan mereka mengatakan e, berkata sebagaimana isi kandungannya tanpa takrib, tanpa tamzil dan mereka pasrahkan pengetahuan tentang kefia bagaimanakah bentuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nampak pihak takdir dengan penjelasan yang diringkas dan disimpulkan dari e, perkataan penulis bahasanya kandungan hadis yang menyebutkan kalau Allah mendekatkan hambanya dengan berjalan cepat dan Allah mendatangi hambanya dengan berjalan dan selainnya yang merupakan isi kandungan hadis adalah hakun ala hakikatihi hak sebagaimana makna hakikinya salaf memperlakukan sebagaimana zahirnya namun salaf diam anil khaut untuk berbicara tentang kaifiahnya dan mereka pasrahkan anil kaifiyah yaitu kaifiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan inilah muqtada konsekuensi dari zahir hadis Mas Agus. قال المصنف رحمه الله تعالى قال الشيخ الاسلام ابن تيميه في شرح حديث النزول من مجموع الفتاوى واما دنوه نفسه وتقربه دنوه نفسه وأما دنو نفسي وتقرب من بعد عبادي فهذا يثبت من يثبت يثبته يثبته من يثبت من يثبت قيام الأفعال الاختيار الاختيارية بنفسي ومجيء ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على عرشه وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين أهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر والنقل عنهم بذلك متواتر والنقل عنهم بذلك متواتر انتهى كلامه فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكليف ولا تمثيل وهذا إلا من كماله أن يكون Islam Taimiyah mengatakan dalam Sarah Hadis Nuzul, dia punya sekolah Islam punya hadis uh, punya buku khusus yang membahas dan menjelaskan isi kandungan hadis yang rabbuna ila samai dunia hina eh, ya bapak sulusul lailil akhir yang dia punya buku khusus yang me, yang hakikatnya adalah sarah untuk hadis ini yang ini buku ini ada di Majmu' fatwa di jilid yang kelima Beliau mengatakan di sana bahasanya kedekatan diri Allah dan kedekatan diri Allah pada sebagian hambanya. Maka kalau kedekatan itu hanya kedekatan Allah hanya pada sebagian hambanya, beda dengan ma'iyah. Eh. Ya, kalau ma'iyah ada ma'iyah amma. Namun kedekatan Allah itu tidak ada kedekatan amma dan kedekatan khas tidak ada. Ya, kalau kedekatan Allah cuma adanya adalah kedekatan mimpa'di ibadihi sebagian hamba. Ya. ya. dalil menunjukkan Allah itu mensifati dirinya dekat dengan orang yang berdoa. Ya. Ini koribun uji budak watadari. Sama dalil menunjukkan Allah mensifati dirinya dengan sifat dekat kepada orang yang berdoa atau orang yang bersujud. Aku Akabuma kuno kuno rabbi wa wawa sajid. Maka ini beda, ini perbedaan antara eh, ma'iyah dengan al-qurbu, kedekatan. Kalau ma'iyah ada ma'iyah khas, ada ma'iyah amma, ada ma'iyah amma yang berlaku untuk semua orang. Tapi kalau al-qurbu tidak ada. Al-qurbu yang Allah tetapkan untuk uh, diri uh, yang Allah tetapkan itu adanya adalah al-qurbu min ba'di ibadihi. Eh, tepatnya kalau dalil yang dalil yang ada menunjukkan al-qurbu minadai dan al-qurbu minasajid. Fata Fada yusbituhu man yusbitul qiyam al-alfal al-ikhtiyariyah binafsihi. Maka sifat al-qurbu ini ditetapkan oleh orang-orang yang menetapkan adanya afal ikhtiyariyah pada diri Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ahlu sunnah. Karena uh, asariyah tidak menetapkan, mengingkari dan menolak e, adanya akal ikhtiariyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan oleh orang yang menetapkan datangnya Allah pada hari kiamat, turunnya Allah, istiwanya Allah di atas aras itulah keyakinan para imam salaf, para imam Islam yang terkenal, alul hadis. Banyaklah dan nukilan dari mereka dan nukilan yang mutawatir. Fa'imani imnal qaul inta uh, eh, sikan kutipan dari Syekhul Islam faktor penghalang apakah yang menghalang kita untuk mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan uh, mendekat pada hambanya sebagaimana dia kehendaki ma'aluhi di samping Allah itu zatnya ada di atas sana dan faktor penghalang apakah yang menghalang kita menghalangi Allah untuk Allah uh, eh, itiani Allah datang sebagaimana dia kehendaki itu takyifan wala tamsilin tanpa tapi dan tanpa tamsil. Wal hadza tatkala hal ini ila min kamalihi kecuali uh, adalah di antara bentuk kesempurnaan Allah di mana Allah melakukan apa saja yang Dia inginkan dalam bentuk yang layak dan pantas baginya. Bibit. Fama naqalahu musannifu rahimallahu an syekhil islami ibn taymiyata rahimallahu yumkinu ayyakuna wajhan rami'an wa huwa anna Allah subhanahu wa ta'ala yuqarrib wa yadnu min abdihi kaifa yasha'u fala yamna'uhu mani'un min dalika wallahu subhanahu wa ta'ala laisa kabitlihi syai'un fa idza man ladhi yamna'uhu ayyuqarriba wa yadanua yadanua min ibadihi au ba'di ibadihi wa mal ladhi yamna'uhu ayyatiya min man atahu masyian innahu subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yuridu yaf'alu ma yasha'u mata yasha'u kaifa yasha'u subhanahu wa ta'ala la yusbihu la yusbihu syai'an min khalqihi wa la yusbihu hu syai'an min khalqihi wa hal illa min kamalihi subhanahu wa ta'ala maka nukilan penulis dari Syekh Islam Temiyah mungkin kita bisa kita jadikan sebagai uh, wajah rapian penjelasan yang keempat ya, menunjukkan bahasanya makna hadis yang dibahas adalah makna hakiki yaitu Allah Subhanahu wa taala mendekat dan mendekat pada hambanya uh, dengan cara apa apa saja yang dia kehendaki maka tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk itu maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun makhluk yang semisal dengannya faida faidan maka jika demikian maladi apa yang menghalangi Allah untuk mendekat dan mendekat terhadap hambanya atau sebagian hambanya apa yang menghalangi Allah untuk datang dengan berjalan tepat kepada hambanya yang mendatanginya dengan berjalan Ya Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang dia inginkan, melakukan apa yang dia kehendaki, kapan dia kehendaki dengan cara bagaimanakah dia berkehendak. La yushbihu syai'un min khalqihi. Itu mungkin saya yang salah cetaknya. Yang dimaksudkan la yushbihu la yushbihu syai'an min khalqihi wa la yushbihu syai'un min khalqihi yang depan eh, syai'an, uh, yang belakang syai'un. La yusbi la yusbihu syai'an min khalqihi. Allah tidaklah serupa dengan satupun makhluknya wala yusbihu syai'un. Dan tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan dirinya. Wal hadza ila min kamali subhanahu wa ta'ala tidaklah hal ini kecuali menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Imad. Iya, Suratu Qabulillahi Suratu Qabulillahi Ta'ala Wa Iqbalihi Al-Abdihi Al-Mutaqarribi Ilaihi Al-Mutawajjihi Al-Mutawajjihi Bikolbihi Wa Jawarihihi Wa Anna Majazatallahi Mujazatallahi Mujazatallahi Bil amili lahu Akmalu min amalil amili Wa allala madahaba Ilahi bi anna Allah ta'ala Kala wa man atani yamsi Lamina ma'lum ya'mal mutaqarriba Ilallahi azza wa jalla At-taliba lil usuli ilahi Wa yataqarrabu wa yatlubu Al-usula ilallahi ta'ala Bil masyid faqat Bantaratan yakunu bil masyid Kas kasairi ilal masajidi wa masyairil haji wal jihadi fi sabilillahi wa nahwiha wa birruku'i was sujudi wa nahwihima wa qad thabata nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala aqrabu ma yakunu abdu min min rabbih wa huwa sajidun bal qad yakunu at-taqarrubu ta'ala wa talabul usuli ilahi wal aqdi muttaji'un ala janbihi kama qala Allah taala alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husaini ibn li Imran bin Husaini salli iman fa in lam tasta'i fa qa'idan fa in lam tasta'i fa ala janbika nah eh, sebagian orang berpendapat tentang Firman Allah dalam hadis Qudsi, aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Maksudnya, maknanya adalah cepatnya Allah ya, menerima ya, menerima amal seseorang. Wa iqbal dan cepatnya perhatian Allah kepada hambanya yang mendekatkan kepada kepadanya. Al mutawajjih yang mengarahkan hatinya dan anggota badannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan maknanya bahasanya balasan Allah pada orang yang beramal untuk untuk Allah itu lebih sempurna daripada amalnya orang yang beramal. Wa alala dan nas tadi memberikan alasan madzhaba ilaihi untuk membenarkan pendapatnya dengan mengatakan bahasanya kata-kata waman atani yamsi eh, Eh, dengan uh, dengan menimbang firman Allah dan siapa yang datang kepadaku sambil berjalan. Pada satu hal yang dimaklumi bahasanya orang yang mendekatkannya kepada Allah Azza wa Jal At-talib musul yang berupaya untuk bisa sampai kepada Allah Tidaklah dia mendekatkan diri dan berupaya sampai kepada Allah dengan semata-mata berjalan Namun terkadang berjalan Semacam berjalan menuju masjid Berjalan kaki menuju tempat-tempat e, manasik haji, e, Arafah, mustalifa dan seterusnya dan berjalan dalam rangka jihad bisa bililah dan semacam itu. Dan terkadang orang mendekatkan kepada Allah dengan dan sujud dan sebagainya. Dan terdapat hadis yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. dan yang paling dekat adalah sujud. Bahkan boleh jadi orang itu mendekatkan diri kepada Allah dan berupaya untuk bisa sampai kepada Allah dan keadaan seorang hamba itu berbaring di lambungnya sebagaimana firman Allah Ta'ala dan orang-orang yang mengingat Allah sambil ber, e, berdiri dan duduk di, dan di atas dan pada lambungnya dan sabda Nabi SAW pada Imran bin Husain yang terkena penyakit bawasir sehingga tidak bisa sholat dengan sempurna yang dikatakan eh, sholatlah sambil berdiri jika engkau tidak mampu karena penyakit bawah bawasir yang menimpamu maka sholat sambil duduk jika engkau tidak mampu maka sholatlah ala jambika dengan miring dan dalam riwayat Nasai terdapat tambahan fa'ilam tastati famustalqiyan jika tidak mampu juga sambil miring maka adalah engkau sholat sambil terletak Nih, Yusman. قال فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجاز الله تعالى مجاز مجازة الله تعالى العبد العبد على أعماله وأن من صدق في من صدق tanpa fil iqbali ala rabbihi wa in kana bati'an bati'an wa qad wa in kana bati'an jaza Allah ta'ala bi akmala bi akmala bi wa afdali wa afdala bi akmala wa afdala wa sara hadha huwa zahir lafzi bil qarinati syar'iyyati al mafhumati min من سياقه وإذا كان هذا الظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به آه، خروج خروجا به عن ظاهر عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التأويل فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد Nah, faida kana kadzalik maka jika demikian jadilah makna hadis adalah menjelaskan tentang balasan Allah kepada hamba atas amalnya dan siapa yang benar-benar al-iqbal ala rabbih menghadapkan hatinya kepada Allah karena batian meskipun lambat maka Allah akan berikan balasan dengan yang lebih sempurna dan yang lebih baik daripada amalnya wasara maka jadilah hal ini inilah zahir lafaz dengan indikator syariah yang bisa dipahami dari rentetan eh, kalimat demi kalimat. Maka jika ini adalah makna zahir lafad dengan indikator uh, ajaran uh, indikator uh, syar'i lam yakun maka tidaklah menafsirkan menafsirkannya bihi dengan penafsiran tadi Bahasanya maknanya adalah penjelasan tentang segeranya balasan Allah tidaklah ini dinilai keluar dari makna zahir dan bukanlah takwil sebagaimana takwilnya ahli ta'til fala hujatan lahum ala ahli sunnah walillahil hamd maka ini tidaklah hujah men, e, untuk menyudutkan ahli sunnah e, tidaklah hujah bagi mereka ahli takwil untuk menyudutkan ahli sunnah maka hadis ini diletakkan sebagai contoh yang ke-12 oleh ahlu takwil berdasarkan perkataan pak Nas tadi. Maka perkataan pak Nas tadi bisa kita katakan, bisa kita simpulkan bahwa pak Nas tadi adalah Ba'du Ahlu Sunnah. Hmm. Atau adalah dia eh, Ba'dun tadi adalah ini sebagian Ahlu Sunnah itu memberikan penjelasan tentang hadis harwala ini dengan makna bahasa yang dimaksud adalah cepatnya apa, e, eh, surat kabulillah wa ikbalihi ala abdihi al mutakarib ilaihi nah ketika kemudian ahlu takwil menjumpai menjumpai hal ini bahasanya ada ahlu sunnah yang memberikan makna untuk hadis harwalah dengan makna semacam itu maka mereka jadikan kalian ahlu sunnah kalian juga melakukan takwil buktinya hadis harwalah kalian maknai dengan makna suratul qabul suratul iqbal ini berarti kalian makan takwil ini. maka Syekh Nusaimin memberikan jawaban untuk subhat ini dengan mengatakan bahasanya perkataan e, sebagian sunnah yang me, mengatakan bahasanya makna hadis harwalah ada su'atul iqbal su'atul qabul wal iqbal adalah perkataan yang kurang tepat yang tepat e, bahasanya harwalah kita tetapkan harwalah yamsi kita tetapkan yamsi ini, tanpa kita membahas detail tentang kita samakan, kita anggap sama dengan makhluk, atau kita bahas bentuknya, ini yang lebih tepat. Hmm. Maka jika jika maknanya demikian, maka sama sekali kita tidak melakukan takwil. Tuduhan kalian kalau kami melakukan takwil satu, eh, satu hal yang sama sekali tidak benar karena makna yang benar untuk hadis harbalah adalah harwa adalah harwalah. Yamsi adalah yamsi. Kemudian uh, yang kedua, jawaban yang kedua untuk subhat yang dilontarkan oleh ahlu ta'wil, yang hakikatnya adalah ahlu tahrif eh, dia memberikan pembelaan Saya Temin memberikan pembelaan terhadap perkataan sebagian ahlu sunnah yang mengatakan bahasanya itu harwalata itu maknanya suratul kabul wal iqbal dan memberikan pembelaan. Bahwasanya memaknainya dengan suratul kabul wal, uh, wal iqbal adalah memaknainya dengan menimba indikator syariah. Karena Nabi mengatakan bahasanya keadaan hamba yang paling dekat ketika dia sujud, dia tidak berjalan. Dia masuk sujud. Itu kata Allah katakan, Nabi katakan kondisi yang paling dekat ketika sujud. Jadi dia tidak berjalan. Dan ketika seorang itu e, padahal e, padahal e, di hadis harwalah Allah sampaikan jika seorang itu sangat dekat dengan Allah maka Allah akan lebih dekat lagi. Maka harusnya ya, maka termasuk uh, uh, maka orang yang bersujud itu termasuk adalah kalimat jika hendak mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan maka aku akan mendatangi dengan hawa. Nah, namun ternyata orang ini ya, tentu dia tidaklah sujud sambil berjalan. Nah, sujudnya sujud. Padahal uh, sujud ini sangat layak untuk masuk dalam dalam kalimat, jika dia mendatangi itu sambil berjalan, maka akan datangnya sambil hawala. Oh. Karena ada keadaan paling dekat seorang hamba, paling dekat nanti katakan. akor bumayakun bukan min akor Namun nanti katakan akor bumayakun eh, Maka hadis akrabu al abdul nabi wa sajid adalah indikator syariah. Indikator syar'iyah yang menunjukkan bahasanya makna harwala bukan harwala. Hmm. Eh, makna zahir dari harwala bukan harwala. Namun oh. makna maknanya adalah su'atul qabul wal ikbah. Maka su'atul qabul wal ikbah ini bukan takwil namun makna zahir bi syariah. Sehingga perkataan sebagian sunnah ya, mengatakan harwalah ada suratul kabul wal iqbal ini tidaklah keluar dari makna zahir. Maka ini bukan takwil. Karena ini namun ini adalah makna zahir bikarina syariah Itu pembelaan yang diberikan oleh Said bin untuk ini, pendapat ini meskipun beliau tidak setuju dengan pendapat ini beliau lebih uh, setuju mengatakan hadis sarwala adalah sebagaimana makna zahirnya. Dan وما ذهب إليه هذا القائل له حد من النظر لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق وأليق بمذهب السلف ويجاد عمن جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج آه، مخرج المثال آه، للحصر فيكون المعنى من أتاني تفتقر تفتقر إلى المشي بتوقفها عليه لكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من أو من ماهيتها ماهيتها ماهيتها كالطواف من ماهيتها من ماهيتها كالطواف والسعي والله تعالى أعلم. Yeah. نعم. Wa madzaba ilai hadzal qail, maka pendapat orang yang berpendapat berkata ini yaitu Ba'dun Nas tadi, law hadzun minan nazar itu adalah ini, satu hal yang bisa law hadzun, satu hal yang bisa diterima, bisa diterima bukan diterima. Satu hal yang bisa diterima min minan nazar dari uh, uh, dari sisi pertimbangan Oh. dan telaah. Lakin al-qaul awal akan tapi pendapat pertama yaitu pendapat yang dipilih oleh Syekh Nusaimin pribadi itu azhar wa lebih jelas, lebih selamat dan lebih layak yaitu lebih mendekati mazhab salaf. Maka kalimat ini maknanya adalah para a'immatus salaf tidaklah dijumpai Eh, perkataan para a'immatus salaf tentang hadis hawalah. Tidak dijumpai perkataan para a'immatus salaf tentang hadis hawalah. Apa komentar mereka tentang hadis hawalah? Itu eh, satu satu hal yang tidak dibahas oleh mutaqaddimin eh, oleh para a'immatus salaf sehingga sehingga oh. yang ada bersama para ulama al-sunnah mutaakhirin adalah kaidah salaf. Nah, kaidah salaf untuk menimbang hadis harwala kata Sayyid Utsaimin hmm. eh, kalau kita timbang dengan faedah salaf, kaidah yang diletakkan oleh ulama salaf min Bil Asmaul sifat, maka Pendapat yang pertama itu aliyak bima tapi salah. Aliyak bima tapi salah. Ini, ini mengisyaratkan kalau tidak ada takrir dari aimatus salaf. Beliau tidak mengatakan inilah madhabu salaf. Namun beliau mengatakan dalam hal ini ulama al-sunnah mutaakhirin beliau sampaikan ada dua pendapat menyikapi hadis harwalah ada pendapat yang beliau ambil dan ada pendapat yang kedua yang tadi disampaikan yang menggunakan makna zahir bikorina syariah syar'iyah dari dua uh, dua penjelasan sunnah mutaakhirin berkaitan dengan hadis harwalah beliau katakan bahasanya pendapat yang pertama itu aliyak di madhab salaf yang paling mendekati madhab salaf dari sisi kaidah dari sisi timbangan kaidah uh, eh, kaidah tersalaf dalam masalah fiba bil asma wa uh, maka pendapat yang kedua itu aliyak bimadabi salaf dia katakan aliyak ini lebih mendekati beliau tidak mengatakan ini mazhab salaf enggak tidak mengatakan ini mazhab salaf enggak demikianlah yang dikatakan oleh para imam salaf enggak eh, maka maka masalah hadis harwalah adalah satu hal yang tidak dibicarakan oleh mutaqaddimin min aimatis salaf maka dia menjadi permasalahan ulama mutaakhirin ketika disodori oleh ahlu tahrif eh, uh, uh, salafiyun apa, apa perkataan kalian tentang hadis ini katamu harus dimaknai dengan makna terakhirnya terus apa makna apa perkataan kalian tuh hadis ini maka kemudian jadilah ini e, permasalahan dan dibicarakan oleh e, ulama ahlu sunnah. Setelah ada sodoran demikian dari ahlu tahrif. Wa ijabu amma ja'ala kemudian beliau memberikan bantahan alasan kenapa lebih tepat pendapat pertama dan dan apa kelemahan pendapat yang kedua dan jawaban untuk e, ala qarinatan uh, e, yang menjadi, yang mengatakan adanya indikator yaitu bahasanya mendekatkan kepada Allah dan upaya untuk sampai kepada Allah tidaklah khusus dengan berjalan kita katakan uh, di anal hadis, bahasanya hadis ini kharaja makhrajan misal adalah cuma sekedar memberikan contoh. Lal hasar bukan membatasi. Fayakunul makna maka makna hadis ini siapa yang datang kepada aku dengan berjalan dalam satu ibadah yang membutuhkan kegiatan berjalan karena ibadah tersebut tawakuf tergantung bisa dilakukan kalau uh, alaihi atas berjalan likauni karena berjalan adalah sarana satu-satunya laha untuk ibadah tadi semacam berjalan menuju masjid untuk sholat atau berjalan adalah hakikat ibadah semacam tawaf dan sa'i antara uh, antara sofa dan marwah Wahai. Fakana Syekh rahimahullahu al-kalama ala hadisi Alladhi al-domanahu al-misal sani asyara bi'iradi Wa tafsiru li ahli ilmi Lafdu al-harwalata Al-harwalata harwalata harwalati ah, al har harwalati sur'at suratul rahmati suratul rahmati au suratu qabuli al amala amali uh, eh, al amali au suratul ijabati wa qaddana hadal mufassiri mufassiru wa qaddana hadal mufassiru tafsiruhu tafsirahu tafsirahu ala qarinatin ala qarinatin syar'iyatin wa minal qarinatin syari Wa al qarinatil syar'iyati anna a'mala laysat kullaha muftakiratan muftakiratan ilal masyi. Allahu maka al masyu min, min mahiyatiha mahiyatiha katwafi wasa'i wa ba'daha maka al masyu ilaiha wasilatan wa ba'dul ibadati laisat mutawaqifatan mutawaqafatan mutawaqafatan nah eh, penulis menutup pembicaraannya tentang hadis ini yang um, uh, yang menjadi isi untuk subhat yang ke-12 biiradin dengan memberikan bantahan uh, tafsir yaitu pen, uh, penafsiran sebagian ulama tentang kata-kata harwalah dengan makna dia adalah cepatnya kasih sayang Allah atau cepatnya Allah menerima amal atau cepatnya Allah merespon uh, amal. tanah dan mufasiru dan uh, eh, ulama memberikan tafsiran semacam ini membangun penafsirannya dengan indikator syariah. Jadi antara indikator syariah biasanya amal tidaklah seluruhnya membutuhkan kegiatan berjalan. Memang sebagian ibadah berjalan adalah hakikat hakikatnya semacam tawaf dan sa'i dan sebagian ibadah ini berjalan adalah sarana e, untuknya dan sebagian ibadah sama sekali tidaklah tergantung pada kegiatan berjalan maka setelah e, penulis menyebutkan e, alasan e, ulama yang menafsirkan dengan tafsiran semacam ini khalasa ila syai'aini e, penulis berkesimpulan eh, berakhir pada dua poin Maksudnya penafsiran ulama semacam dengan penafsiran uh, semacam itu lahu hadun dan nadar adalah ada benarnya. Wa ala hadha, maka berdasarkan hal ini maka siapa yang menafsirkannya dengan penafsiran itu maka dia bukanlah mubtadi, bukan pula orang yang sesat, namun dia adalah orang yang beristihad. Dan dia menetapkan apa yang Eh, dalam pandangannya itulah yang bisa dipahami dari hadis dan itulah maksimal kemampuannya dan Allah tidaklah membebani satu jiwa kecuali dengan kemampuannya dan insya Allah maka dia mendapatkan ganjaran tak istihadnya kemudian uh, poin yang kedua bahasanya pendapat yang pertama yang intinya semua yang terdapat dalam hadis adalah hak sebagaimana makna hakikinya dan makna dohirnya aswa itu yang lebih tepat ya beliau tidak mengatakan soal dan aswa dan lebih tepat li'annahu ijra'un lil hadis karena beliau eh, karena tindakannya adalah memperlakukan hadis bagaimana zahirnya tabat tabadar yang tidaklah tertangkap dari lafaz selain makna tersebut indal iflak ketika disebutkan wali anna huwa madhabus salaf Tenyalah eh. madhabus salak eh. Eh, dan jawaban untuk orang yang menjadikan uh, korinatan itu yaknya sama nonnya ketukar ni takarob bahasanya mendekatkan ini kepada Allah dan berupaya untuk mendekatkan kepada Allah tidaklah khusus dengan bentuk berjalan. Jawaban jawabannya kita katakan hadis ini adalah kharajan makhajan misal cuma sedang memberikan contoh dan tidak membatasi ila akhir sampai keterangan terakhir yang disampaikan oleh penulis fidzalika dalam masalah itu wallahu a'lam maka maka berkaitan dengan hadis arwalah ini terdapat e, kesimpulan yang berkaitan dengan kaidah yang diletakkan oleh Imam Ahmad e, latakul kalimatan laisalaka fiha imam Janganlah Anda berkata-kata dalam masalah agama, masalah akidah, dan yang lainnya kecuali Anda punya imam di dalamnya. Maka makna perkataan Imam Ahmad ini perlu dirinci. Ya. Maka yang dimaksud bahasanya ahlu sunnah itu berkata-kata dalam masalah agama dan, uh, tidaklah berkata-kata dalam masalah agama kecuali ada imam, ada salafnya. Maka ini perlu dirinci yang pertama hal-hal yang telah dibahas oleh salaf Ya, hal-hal yang telah dibahas oleh salaf ya, maka kita mengamalkan perkataan Imam Ahmad ini dengan mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh salaf. Yang kedua, eh, hal-hal yang tidak eh, sama sekali belum pernah disentuh oleh salaf. Ya, maka makna maka kita beramal dengan perkataan Imam Ahmad ini dengan kita tidaklah berkata-kata kecuali dengan kaidah salaf. Kalau satu hal, satu hadis, satu-satu ini tidak dibahas oleh salaf, tidak ada pembahasannya dari salaf, dan kita tidak jumpai pembahasannya dari para imam, maka kita bahas hadis tersebut. Namun kita tidaklah berbicara kecuali berdasarkan kaidah yang telah diletakkan oleh salaf. Itu makna perkataan Imam Ahmad yang engkau eh, berkata-kata dalam satu masalah kecuali engkau punya imam di dalamnya. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم